بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hari ini kita masuk di surat Al-A'la. Surat yang mulia. Surat yang agung. Dan saya hari ini sudah membaca sebahagian riwayat tentang surat Al-A'la. Dan riwayat-riwayat itu apa eh, tentang keagungan, kemuliaan surat ini. Insya Allah saya akan membaca sebahagian riwayat tersebut. Dan hari ini hari kelahiran apa eh, eh Said Abdul Azim Al Hasani yang kuburan beliau, makam beliau berada di apa kota Rey Ray itu di apa kota Ray eh, berada di samping Tehran, ibu kota Iran, dan ada di sebahagian riwayat tentang apa penduduknya Ray. Dan di sebahagian riwayat ada siapapun yang menziarahi Abu apa, apa Abdul Azim Al-Hasani ziarah beliau sama dengan ziarah Abu Abdullah Al-Husain. Dan semoga kita disafaati Ahlul Bait, keluarga Ahlul Bait, anak-anak Ahlul Bait, insyaAllah. Dan minggu depan juga ada kelahiran Imam Hasan Askari. Eh, kemudian kita menghadiahkan pahala majlis ini kepada Syed Abdul Azim Al-Hasani dan Imam Hasan Askari. Semoga insya Allah kita uh, dengan iman dan dengan uh, apa keyakinan yang lengkap, kepercayaan yang lengkap kepada para imam, para maksum insyaallah e, bertemu dengan mereka dan mendapatkan ziarah dan syafaat mereka insyaallah.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 <clears throat> Saya belum tahu kesempatan kita apakah cukup untuk ayat-ayat ini atau apa tidak. Insyaallah saya mulai waktu yang insya Allah kita sampai waktu azan maghrib di sini insya Allah kita uh, lanjutnya insya Allah selanjutnya insya Allah akan berbicara di minggu depan insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbikal a'la Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dan apa menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Faja'alahu pusaan ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering, kehitaman-hitaman. Sampai akhir kelima, insyaallah kita sampai di apa sampai ah, ayat ini insyaallah. <clears throat> Tentang surat Al-A'la ada sebahagian keutamaan di apa riwayat-riwayat kita, di hadis-hadis kita. Saya membaca sebahagian riwayat. Anil Asbaghi bin Nubatah. Salah satu sahabat Amir al-Mu'minin bernama Asbagh bin Nubatah. Beliau apa mengatakan لما قدم علي الكوفة بعد وقت يعني إمام علي عليه الصلاة والسلام باليوم مسوك كوفة صلى بهم أربعين صباحا باليوم من ذلك كان امبات بولو هاري أبا صلاة قجي فقرأ بهم سبح اسم ربك الأعلى seluruh empat puluh hari tersebut beliau membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la di salat paginya. Itulah riwayat dari Asbagh bin Nubatah. An Ali alaihi salam. Imam Ali alaihi salatu wassalam beliau meriwayatkan dari Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى رسول الله سنة سنة من تنتهي سورة إني سبح اسم ربك الأعلى رواية دري إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام رواية كتيرة عن جعفر الصادق هذا ساتو رواية دري إمام جعفر الصادق باليوم السبت al-wajib ala kulli mu'minin idza kana idza kana lana syi'atan wajib diwajibkan atas setiap mukmin pada waktu yang apa mengakui kami syiah syiah ahlul bait kami pengikut ahlul bait itulah tugas kita semua an yaqra fi lailatil jumu'ah setiap malam Jumat membaca apa? Bil Jum'ati wasabbih isma rabbikal a'la. Setiap malam Jumat membaca surat Jum'ah dan surat sabbih isma rabbikal a'la. Berarti itulah dua keutamaan orang-orang Syiah. Setiap malam Jumat mereka semua pengikut Ahlul Bait membaca surat Jumat, membaca surat Al-A'la. Yang keempat, An Abi Humais salah satu sahabat lain apa Amir al-Mu'minin alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Qal sallaitu khalfahu 20 lailah." Kita apa setiap malam 20 malam kita apa mengikuti Amir al-Mu'minin sebagai makmum di salat jamaat beliau. Falaisa yaqra illa sabbihisma rabbikal ala. Di setiap malam beliau membaca surat sabbihisma rabbikal ala di salat malamnya. Maksudnya salat malam salat wajib. Terus waqal kemudian beliau mengatakan لو يعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم 20 مرة kalau kita mengetahui apa yang ada di surat itu. Rahasia-rahasia yang ada di surat itu setiap hari kita membaca 20 kali surat tersebut. Wa anna dan sesungguhnya mangqara'aha barang siapa yang membaca surat al-a'la faka'annama qara'a suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Sebagaimana orang itu membaca surat apa? Suhuf Musa wa Ibrahim. Kitab-kitab Nabi Musa dan kitab-kitab apa? Nabi Ibrahim. Itulah riwayat. Ber, berarti salah satu rahasia yang ada di surat Al-A'la kita uh, menemukan dan mendapatkan apa yang ada di kitab Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itulah riwayat lain. Kalau kita membaca surat Al-A'la, ada sebahagian riwayat yang apa memberi eh, menyam, apa eh, ahlul bait mengatakan tentang pahala dan apa ke, manfaat untuk surat ini. Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Beliau apa mengatakan siapapun yang membaca surat Al-A'la dalam salat wajib atau mustahab. Kedua-duanya boleh. Pada hari kiamat, orang itu dikatakan para malaikat, Udkhulil jannah. Silahkan masuk di surga. Min ayya abwabil jannah syi'ta Allah Dari setiap apa eh, pintu yang engkau memilih. Silahkan masuk di surga. Berarti eh, pahalanya orang yang membaca surat Al-A'la, orang itu masuk surga. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang membaca apa tilawat surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala memberi pahala setimpal apa? E, sama dengan semua setiap huruf yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah riwayat dari Rasulullah. Berarti setiap huruf Quran ini berapa jumlahnya huruf yang termasuk Quran ini termasuk banyak. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala ukurannya berapa? Sama dengan setiap huruf yang Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita. Itulah pahala kita membaca surat Sabihis Rabbikal A'la. Dan banyak riwayat di ayat-ayatnya yang misalnya uh, tentang ayat-ayatnya tentang ayat pertama tentang ayat ke apa keenam dan seterusnya insya Allah kita akan membaca sebagian riwayat yang apa eh, disampaikan kita di bawah ayat-ayat surat Al-A'la. <clears throat> Ada satu pertanyaan tentang surat Al-A'la. Apakah surat Al-A'la surat Makkiyah atau Madaniyah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan surat Al-A'la Sabih Isma Rabbikal A'la di kota Mekkah kepada Rasulullah atau di kota Madinah. Atau sebelumnya hijrah kepada Rasulullah atau selanjutnya hijrah. Allah mewahyukan kepada Rasulullah. Dua pandangan. Yang masyhur, yang apa hmm, kebanyakan ulama mengatakan surah ini adalah surat Makkiyah. Karena sebahagian tanda yang ada di surat Al-Makkiyah, ayat ayat yang pendek, ayat-ayatnya tentang masalah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada semua makhluknya. Ada di surat ini juga. Ada sebahagian tanda yang menunjukkan kita percaya surat ini adalah surat Makkiyah. Tetapi Sebahagian ulama mengatakan ayat-ayat akhirnya di surat ini, surat Al-A'la, tentang sebahagian hukum fikih, tentang zakat, tentang apa salat. Dan kita tahu hukum fikih itu di apa kota Madinah diturun uh, atas Rasulullah dan diturunkan Rasulullah di kota Madinah. Karena itu surat itu surat Madaniyah. Tapi jarang yang mengatakan begini. Sebagian ulama seperti Allama Tabatabai di tafsir Al-Mizan, beliau mengatakan uh, itulah kemungkinan yang pandangan uh, Allama Tabatabai bahwa eh, kita harus membahagiakan surat ini. Bagian pertama Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukannya di kota Mekkah atas Rasulullah. Sampai akhir ayat berapa? Sampai ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Berarti selanjutnya diwahyukan Rasulullah di kota Madinah. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دليل نياطة باليوم نتكن ألا ما تبطوي ما نتكن كارنا حكم فكه تنتن دو مسألة دو مسألة يتعطى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى مقصودنيا دو آيات إيتو أباد دي سبهجيان رواية أدا مقصودنيا تزكيتو مقصودنيا زكاة فطرة زكاة فطرة ذكر اسم ربه تكبير هري عيد الفطري فصلائتو مقصودنيا صلاة عيد الفطري دان حكم حكم ترسبوت سوده diturunkan atas Rasulullah di kota Madinah. Karena itu kita harus yakin itu katanya apa Allah Taala. Kita harus mengatakan apa ayat eh, ayat-ayat pertama sampai ayat 13 surat ini diwahyukan atas Rasulullah di kota Mekah dan selanjutnya diwahyukan di kota Madinah. Tetapi sebagian ulama menjawab, kita bisa menafsirkan dua ayat itu dengan apa? Dengan zakat fitrah dan salat idul fitri. Tetapi itulah salah satu contohnya untuk ayat-ayat tersebut. Karena itu kita harus yakin semua ayat itu, ayat-ayat yang ada di surat Al-A'la adalah ayat-ayat makkiyah semuanya, seluruhnya. Dan ada sebahagian saksi yang barang siapa yang eh, apa eh, hijrah dan pindah ke kota Madinah, awalnya mereka membaca surat Al-A'la. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan bahagian ketua di kota Madinah. Bagaimana mereka membaca apa sampai akhirnya surat Al-A'la di zaman tersebut. Itulah saksi untuk Allah subhanahu wa ta'ala melengkapi keturunan surat ini di kota Mekah atau sebelumnya hijrah kepada Rasulullah. Itulah apa, pembahasan ya, di antara sebahagian ulama tentang apa keturunan surat Al-A'la. Dan kita sudah membahas. Kalau kita ma masuk di ayat-ayat apa pertama sampai kelima insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbikal a'la Sabbih kata tasbih itu berada di ayat pertama. Karena itu surat itu salah satu surat Al-Musabbahat. Surat Al-Musabbahat itu adalah surat-surat yang mulai ayat pertamanya dengan kata tasbih. Misalnya surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat pertama bagaimana? Yusabbihu lillahi ma fis sama. Atau surat al hasri Sabbaha lillah. Seperti itu. Surat Taghabun. Salah satu مسبحات adalah surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Berarti di ayat pertama adalah tausiah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada Rasulullah dulu. Kemudian kepada kita semua sebagai apa orang-orang yang beriman dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Tausiah Allah tentang tasbih. Tasbih itu Artinya apa? Tasbih itu ada beberapa makna. Makna pertama makna umum. Makna umum maksudnya zikir. Maksudnya wirid. Kita kalau zikir, orang itu tasbih. Orang itu apa lisannya tasbih. Berarti kata tasbih itu mempunyai makna umum. Dengan zikir, dengan wirid, dengan sebahagian doa. Yang maknanya khusus. Maknanya khusus berarti menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyucikan apa dari apa? Menyucikan dari sebahagian kekurangan. Kalau kita membaca sebahagian kekurangan yang apa dari lisan orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa tentang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keyakinan orang-orang musyrik tentang Allah. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya membaca begini. Mengatakan begini. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari kekurangan tersebut. Berarti pada waktu yang kita bertasbih Maksud kita apa? Maksudnya kita menjauhkan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan. Yang mungkin kekurangan itu berada di antara kita. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Subhanallah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala apa berada di antara misalnya langit Pertama, duduk di atas arsy. Itulah ayat-ayat mutasyabih. Kita harus membaca zikir ini. Subhanallah. Subhanallah itu apa? Maksudnya kita menjauhkan semua kekurangan dari wujudnya, dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya tanzih. Tanzih di bahasa Arab. Berarti maksudnya asli begini. Di ayat pertama kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, sucikanlah nama Tuhanmu, isma Rabbik, Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, sabih Allah, sucikanlah Allah. Kenapa nama Tuhanmu? Nama Allah. Kenapa? Padahal kita membaca di sebahagian surat Al-Musarah begini. Yusabbihu lillah. Sabbaha lillah. Atau kita membaca tasbih itu itu begini subhanallah subhana rabbiya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menambah kata ism kata nama di sini nama Tuhanmu sebahagia mufassir menjawab tentang persoalan ini begini kalau kita menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan menjauhkan kekurangan dari Allah, dari wujudnya Allah. Itulah hasilnya. Berarti kita yakin wujud ini Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk tasbih kita. Tetapi di ayat pertama surat Al-A'la Allah subhanahu wa ta'ala mau apa? Mau memberi tausiah kepada kita, kepada Rasulullah dulu. Begini bahwa engkau harus menyucikan nama Tuhanmu, bukan nama-nama lain. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau menjauhkan apa nama-nama wujud lain. Seperti apa? Seperti berhala, seperti patung yang sebagian orang musyrik menambah nama-nama mereka apa untuk tasbih Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasul. Itulah tausiah Tuhan kepada Rasul. Wah, hai Rasul, engkau harus apa menyebutkan nama Tuhan taruh saja, sendiri saja. Bukan apa atau tidak. Jangan menambah satu nama lain di samping nama Tuhan. Karena itu sabih isma aja. Jangan menambah nama malaikat, Tapi Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nama Tuhanmu kenapa harus disucikan kita? Karena. Karena. Allah subhanahu wa ta'ala dan wujud ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah al-a'la, maha tinggi. Yang kedua الذي خلق siapapun yang menciptakan wujud ini menciptakan semua makhluk fasawa dan menaturkan mengaturkan berarti semua makhluknya sudah diatur wujud ini kemudian wallazi qaddara yang mentakdirkan menukurkan fahada memberi petunjuk berarti semua sifat-sifat yang ada di ayat-ayat ini dalilnya untuk tasbih kita kenapa untuk persoalan ini kenapa kita harus bertasbih kenapa kita harus menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan zat ini kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi karena Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi dan menerbitkan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan semua urusan-urusan kita, semua kehidupan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Semua dalilnya. Dan dalil terakhir. Walladhi akhrajal mar'a karena Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan apa? Mar'a. Mar'a itu maksudnya apa? Padang, rumput, makanan, semua apa bintang-bintang kita, binatang-binatang kita, hewan-hewan kita. Sanggup apa faja'alahu gusaan ahwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa tumbuh-tumbuhan itu dan apa rumput rumput itu kering. Dan selanjutnya jadi hitam. Hitam eh, maksudnya apa? Warna dia berubah, jadi kering. Tidak bermanfaat. Tapi semuanya proses. Ada sebagian apa masalah tentang masalah tasbih. Kalau kita melihat alam dunia ini. Sangat disayangkan. Tidak ada makhluk pun selain manusia yang lisannya senantiasa diam. Tidak bersyukur. Tidak memuji Allah. Tidak bertasbih. Sangat-sangat sedikit kurang jumlah orang-orang yang lisan mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat 44 surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala di ayat itu berfirman, "Tusabbihu lahu samawat as-sab' wal ard wa man fihin." Semua langit apa langit keempat langit dunia, langit kedua, tiga, keempat, apa kelima, keenam dan ketujuh semuanya mereka apa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala menyucikan Allah Subhanahu wa taala bumi ini bertasbih lisannya tasbih apa-apa yang ada di antara langit dan bumi bertasbih semua makhluk tasbih dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Semua makhluk Tuhan lisannya tasbih, zikirnya tasbih. Tidak ada makhluk pun di antara makhluk Tuhan yang apa? Tidak tasbih. Walakin la tafkahuna tasbiham. Tetapi kita tidak mengetahui, tidak memahami tasbih makhluknya Tuhan. Itulah kekurangan kita. Kekurangan paham kita. Kita tidak memahami tasbih. Kalau ada sebagian binatang di apa rumah kita, sebagian hewan, ayam, kambing, Hewan-hewan itu juga bertasbih untuk Tuhan. Tetapi manusia senantiasa lalai dan lengah. Ada di cerita Nabi Adam. Kita membaca pada waktu yang mau menciptakan apa Nabi Adam, malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan manusia padahal manusia senantiasa lalai. Senantiasa termaksiat, senantiasa apa membunuh orang-orang lain. Kalau maksudmu tasbih kita cukup. Wa nahnu nus nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa menyucikan engkau, bertasbih untuk engkau. Itulah malaikat. Kata malaikat juga. Tasbih itu tausiah Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua anbiya, semua wasi, semua nabi. Tentang cerita Nabi Yunus pada waktu yang ada di perut ikan. Allah subhanahu wa ta'ala marah tentang Nabi, Nabi Yunus dan mengganggu Nabi Yunus untuk memahami kekurangannya terhadap siapa? Terhadap kaumnya Nabi Yunus. Pada waktu yang ada di perut ikan, Nabi Yunus membaca ayat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itulah tasbih Yunusiyah di riwayat-riwayat kita. Dan sangat-sangat berpahala. Dan sangat bermanfaat untuk sebagian kesulitan di dunia. sangat bermanfaat. Dan di surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin" kalau Nabi Yunus tidak bertasbih di perut ikan tersebut, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat kita meninggalkan Nabi Yunus dalam keadaan tersebut. Berarti Nabi Yunus dengan tasbih itu menyelamatkan dirinya dari perut ikan. Itulah ayat Al-Quran. Itulah manfaatnya tasbih. Salah satu manfaatnya tasbih adalah apa? Penyelamatan dari kesulitan dunia. Karena itu kita membaca di riwayat-riwayat kita pada waktu yang banyak kesulitan ada di keluarga Amir al-Mu'minin sama Fatimah Zahra. Sayyidah Zahra mengatakan kepada Amir al-Mu'minin, banyak apa kerja rumah atas saya. Bagaimana caranya? Amir al-Mu'minin menusulkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, silakan ke sisi Rasulullah. InsyaAllah memberi budak perempuan kepada kita dan budak itu membantu kita di kerja rumah. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya Sayyidah Zahra, apakah engkau mau saya mengajarkan engkau satu hal yang lebih mulia dari budak perempuan tersebut? Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjawab, Iya, ya Rasulullah, silakan. Aku siap. Pada waktu itu, Rasulullah mengajarkan tasbih Fatimah Az-Zahra. 34 kata Allahu Akbar, 33 apa 34 zikir Allahu Akbar 33 zikir Alhamdulillah dan 33 zikir Subhanallah. Itulah tasbih Fatimah Zahra. Dan ada di sebahagian riwayat ketika kita membacanya tasbih Sayyidah Zahra setelah salat wajib kita pahalanya sama dengan seribu salat atau seribu rakaat salat sudah terlupa. Otak saya, pahala berarti seribu solat Sama dengan satu tasbih. Dan tasbih itu apa menjauhkan semua kesulitan dari rumahnya Fatimah Zahra. Itulah manfaatnya tasbih untuk kita. Ada satu persoalan waktu kita hampir selesai karena hampir waktu salat. Dan saya membaca it, it, apa masalah ini apa mengatakan masalah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum ada sebahagian riwayat tentang masalah ini juga bahwa bagaimana tasbih semua makhluk apakah tasbih itu tasbih lisan atau kauli kauli maksudnya semua hewan semua apa misalnya semua batu batu yang ada di apa alam nyata semua pohon semua semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan di alam nyata semuanya bertasbih bagaimana tasbih itu sebahagian mufassir mengatakan tasbih manusia dan semua makhluk yang mempunyai akal semuanya dengan lisan. Tetapi semua makhluk selain manusia dan selain makhluk yang berakal itu maksudnya isyarat. Berarti semua makhluk itu mengisyaratkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita Maha Esa. Itulah maksudnya dari apa tasbih semua makhluk di ayat ini. Tetapi Alama Tabatabai di, di ayat ini mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengatakan dan berfirman semua makhluk bertasbih engkau tidak mengetahui, tidak memahami tasbih itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari kata tasbih itu tasbih hakiki. Bukan tasbih maknanya isyarat. Bukan. Berarti semua makhluk dengan lisan bertasbih. Dan zikir semua makhluk tasbih. Walaupun tidak kita memahami tasbih-tasbih mereka. Itulah katanya alama Tabatabai yang apa maksudnya walakin la tahuna tasbihahum itulah saksi untuk masalah tersebut. Kata a'la itu maha tinggi. Maha tinggi dari apa? Misalnya apa? Kata a'la itu adalah sifat tafdil a'la itu lebih tinggi. Kita menerjemahkan itu dengan bahasa Arab di bahasa Arab lebih tinggi. Itulah ya, apa uh, orang itu lebih besar, orang itu lebih pendek, orang itu lebih tua. Berarti kata eh, itu itulah apa sifatnya sifat tafsir. Kata a'la itu lahirnya sifat tafsir. Tetapi kita, kalau kita mau membacanya dan menerjemahkannya di apa bahasa-bahasa selain bahasa Arab, kita harus menerjemahkannya dengan apa terjemahan yang kita menerjemahkan kata akbar Allahu akbar Allah subhanahu wa taala yang akbar akbar itu maksudnya besar lebih besar lebih besar dari apa dari manusia dari makhluk dari semua wujud dari semua makhluk. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar an yusaf. Kata sebahagian riwayat. An yusaf. Ya, lebih besar dari pikiran kita. Kita tidak apa boleh kita memikir tentang wujudnya Allah, ukurannya bagaimana, apakah wujud Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi al-a'la lebih tinggi dari pikiran kita. Lebih, ah, lebih tinggi dari apa? Apa-apa yang kita memahaminya, mengetahuinya. Allah wujud itu. Zat Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Dibandingkan dengan semua sesuatu yang kita apa memikirkannya. Itulah maknanya al-a'la. Dan eh, di sebagian riwayat pada waktu yang Rasulullah mem, itulah riwayat dari sebagian uh, ahlul bait juga bukan Rasulullah saja uh, ada riwayat pada waktu yang Rasulullah membaca ayat pertama surat Al-A'la kemudian beliau membaca zikir ini subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la dan di sebagian riwayat saya saya sudah membaca pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-A'la mengatakan kepada Rasulullah mewahyukan kepada Rasulullah itulah zikir untuk sujud di salat dan selanjutnya Rasulullah memasukkan zikir itu di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dan waktu kita selesai dan banyak masalah, banyak ayat tentang apa ayat kedua, ketiga, keempat, kelima. Insya Allah minggu depan kita insya Allah siap, saya siap insya Allah eh, dan akan melanjutkan ayat-ayat ini insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan, eh, waktu kita sempit sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas jalasah pada malam ini. Insya Allah bagi sesi soal jawab, segala soalan boleh diajukan ke grup WhatsApp bagi memberi laluan kepada waktu maghrib di Qom insya Allah.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 الآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم احشرنا في زمرة أوليائك الصالحين واجمعنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لطلب العلم والعمل به والنجاة وحسن الخاتمة اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله di penutup doa sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dengan niat untuk syifa bagi segala bagi semua ikhwan kita yang mohon yang sakit diberikan kesembuhan juga mereka-mereka memiliki hajat pada mana yang mulia ini yang hadir yang mampu tidak hadir dan juga kita hadiahkan untuk roh para aimatul ma'sumin roh para anbiya rasul para syuhada karbala syuhada syuhada jalan Islam alim ulama kita guru-guru kita ibu bapa kita sahabat anda kita kaum mukminin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 diberikan kejayaan taufik dan mereka-mereka yang tidak bersama kita salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad syukur saya Ali Rabani Ustaz Rabani dan semua ikhwan insyaallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Hasan Askari atas bacaan doa sebagai penutup majlis pada malam ini. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabani dan juga kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimba ilmu pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Akhir sekali sebagai penutup bagi malam ini, majlis akan disudahi dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.